Pengajian pada pagi hari ini Kita berada di dalam kitab Matnul Ghayah wa Taqrib Syekh Abi Syuja' rahimahullah ta'ala Yang mana kita sekarang memasuki Faslun وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان di dalam syariat agama Islam ada kewajiban sholat Jumat. Memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam setahun itu 12 bulan. Lalu kalau dalam seminggu 7 hari. Di dalam 12 bulan ada bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Ada yang keistimewaan lain daripada yang lain. Begitu juga hari yang jumlahnya hanya tujuh hari. Di antaranya ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keistimewaan yaitu yaumul jum'ah atau yaumul Jum'ah hari Jumat jadi hari Jumat ini memang hari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menentukan pada makhluknya yang sekehendaknya sendiri. Allah Maha Kuasa. Ini diberi keistimewaan, ini tidak, ini dimuliakan, itu dijatuhkan. Ini Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Malah kalau semua yang ada pada makhluk Allah Subhanahu wa taala memang ada yang di muliakan, ada yang disilakan, ada yang biasa, ada yang direndahkan, dijatuhkan dan apa saja. Termasuk hari hari Jumat sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah dari seutama-utama hari-harimu adalah hari Jumat. Dalam hadis yang lain, inna min khairi ayyamikum yaumul Jum'ah. Dari sebaik-baik harimu adalah hari Jumat. Dalam sebutan yang lain disebut Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Jadi pembesarnya hari, Malanya hari, keutamanya hari adalah hari Jumat. Dan hari Jumat ini kalau kita mengikuti riwayat Bukhari dan Muslim Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kepada Nabi Musa dan akan tetapi umat Musa karena mereka sudah melanggar ketentuan dari Nabi Musa alaihissalam hari Jum'ah ini mereka buang mereka memilih gantinya ialah hari Sabtu jadi hari Sabtu untuk menjadi hari mulia dalam seminggu itu pilihan orang-orang Yahudi. Lalu kemudian oleh Allah SWT diberikan kepada Nabi Isa as dan umatnya. Oleh umat Isa, karena mereka sudah menyimpang, jadi mereka sudah melanggar, hari Jumat itu pun dilakukannya oleh mereka. Mereka memilih sendiri ialah hari ahad. Lalu oleh Allah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW umatnya. Syukur Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad SAW tetap memegang dan memperhatikan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Yaitu hari Jumat. Jadi berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim itu bahwa hari Jum'ah ini sudah diberikan oleh Allah kepada umat terdahulu umat Musa, begitu juga umat Isa tapi karena mereka melanggar umat Musa lambat laun menjadi Yahudi dan umat Isa lambat laun menjadi Nasrani malah hari Sabtu itu pilihannya orang-orang Yahudi dan hari Ahad pilihannya orang-orang <coughs> Nasrani Nah, maka kita kaum muslimin alhamdulillah selalu memegang teguh pada hari Jumat apa mestinya termasuk khairul ayyam, termasuk afdhal ayyam, termasuk sayyidul ayyam dan ada tugas khusus yang merupakan kewajiban pun ada amal-amal sunnah termasuk memperbanyak selawat pada Nabi Muhammad SAW termasuk membaca suratul kahfi termasuk ziarah kubur dan ada hal-hal yang lain. Termasuk kalau kita bersodakoh pada hari Jum'ah malah itu lipat 10 kali. Anggap ada orang sodakoh hari Senin. Ada orang sodakoh hari Ahad, Sabtu dan sebagainya. Biasa. Tapi kalau hari Jumat dilipat 10. Jadi ada ketentuan. Nah, nanti juga ada larangan-larangan tidak boleh orang mengkhususkan hari Jumat untuk beribadat lain daripada hari yang lain. Nah, ini nggak boleh. Puasa. Kalau Jum'ah mengadakan puasa sunnah, lain Jum'ah nggak mau. Kalau Jum'ah cuma Jum'ah mengadakan sholat khusus. Kalau lain Jum'ah tidak mau, mau ini ada larangan. Nah, jadi jelas dan nyata bahwa kita-kita ini umat Nabi Muhammad SAW rata-rata terpimpin oleh ulama-ulama Ahli sunnah wal jamaah terutama turun-temurun selalu memegang ketentuan-ketentuan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi toh juga ada orang-orang yang menyimpang terpengaruh oleh orang Yahudi. Hari Sabtu mereka muliakan, dinamakan hari keidah. Hari Jumat, eh, hari Ahad mereka muliakan juga. Tapi senang kedatangan saudara. Hari Ahad daripada hari Jumat. Kalau sudah sondah datang, hari Minggu, wah ini senang sekali. Kalau datang hari Jum'ah malah sumpah. Nah kita sekarang harus tahu. Kalau kita kedatangan malam minggu, malam ahad artinya, dia kan kedatangan malam Jum'ah, senang mana? Nah ini tanya saja pada pada diri sendiri hatinya. Loh saya ini, masing-masing harus mengatakan begitu. Ya laki perempuan siapa saja, kalau kedatangan malam minggu sama malam Jum'ah, senang mana? Nah, di sini masalahnya. Kalau muslim yang sesungguhnya kedatangan malam Jum'ah musyawarah senang gembira karena kedatangan khairul ayam, kedatangan afdolul ayam, kedatangan sayyidul ayam. Dan tidak ada kesenangan sama sekali terhadap hari Ahad, hari Minggu. Nah, inilah masalahnya. Tapi mengapa di antara kaum muslimin terpengaruh hingga mengikuti hari Ahad karena di negara-negara walaupun banyak orang Islam ataupun asalnya negara Islam kalau sudah pernah dijajah oleh orang-orang real Islam termasuk orang-orang Eropa, Amerika dan sebagainya dan orang-orang Kristen walaupun sudah dimerdekakan tapi kebudayaan mereka, adat istiadat mereka masih ditanamkan di sana menjadi tinggalan, menjadi warisan. Nah, oleh orang-orang yang sudah diberi kemerdekaan dan ditinggal oleh penjajah, penjajahnya tidak ada, penjajah politik tidak ada, tetapi ide mereka atau kebudayaannya atau adat istiadatnya, tradisinya masih ditinggalkan, malah diterus. Nah, ini. maka kita kaum muslimin dan muslimat harus betul-betul mengetahui mana-mana yang dari Islam dan siar-siar agama Islam. Kalau saya contohkan, sebuah sekolah Islam lepor hari Jumat, wah ini tepat betul, ini ke Islam. Kalau saya libur hari Jumat tanpa siar Islamnya, tapi kalau ikut libur hari Ahad tanpa ketularannya, terjangkit penyakitnya Nasrani masuk di sana dalam di dalam masalah pendidikan dan pembinaan jiwa dan rohani kalau kita sudah mengumumkan dan sekolah-sekolah kita, maksud kita libur hari Jumat, berarti kita sudah menanam jiwa es besar Tapi kalau diliburkan hari Ahad, itu sudah menanam walaupun berapa persen sudah ada ide Kristen. Nah, ini sudah menanam ide Kristen. Walaupun tidak terasa itu. Kalau tidak terasa, tapi ini sudah sudah menanam jiwa Nasrani dalam hatinya. Hingga anak itu sampai besar nanti lebih senang pada hari Ahad. Dan tidak ada artinya hari Jumat sama sekali. Tidak tahu Abdul Ayyam, Khal Ayyam, dan sebagainya. Lalu katakan, wah ini kan sudah internasional. Yang menginternasionalkan siapa? Penjajah-penjajah Eropa penjajah-penjajah Amerika penjajah-penjajah dari kaum Kristen itu yang memang karena mereka menguasai tadi saya katakan banyak negara-negara Islam dikuasai banyak negara yang punya agama Islam dikuasai oleh mereka dijajah hingga mereka menanamkan ini karena banyak hingga mereka kuat yang menginternasionalkan sampai itu ada internasional padahal bukan khusus kepunyakan nah sebetulnya internasional itu hari Jumat Sampai namanya sejak bahasa Belanda Freitag namanya, Friday. Hari tur Karena hari penting, hari mulia dan sebagainya. Nah, di sini perjuangan untuk meneruskan ajaran agama Islam walaupun sekecil-kecilnya kalau itu corak Islam kalau itu bentuk Islam kalau itu dari sumber Islam harus kita tonjolkan tapi walaupun sekecil-kecilnya, kalau itu dari corak ghair Islam, harus kita hilangkan dari kalangan kaum muslimin. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini. Saya contohkan. Kita kedatangan satu Muharram dengan satu Januari. Senang malam. <laughs> Di sini. Kadang-kadang tidak terasa satu muharram enggak, enggak, enggak, enggak, enggak terpengaruh apa-apa, enggak ada apa-apa, ada apa, enggak tahu. Tapi satu Januari, wah hebat, malaikat mal suntuknya. Apa semua itu cocok dengan syariat Islam? Nah, ini harus betul-betul. Jadi sudah orang-orang dan anak-anak kita yang mengikuti itu berarti sudah menjabat kejiwaan dari jiwa ghairul Islam. Ini masalahnya. Jadi kita harus tahu betul-betul. Sudah, saya contohkan pernikahan. Afdal mana? Akad nikah hari Jum'ah. <laughs> Akad nikah hari Ahad. Nah, di sini tentu afdal hari apa? Cuma semua nabi-nabi atau rasul atau apa ada akad nikahnya hari Jumat. Maka tadi saya katakan berdasar hadis Nabi Muhammad SAW hari Jumat adalah Abdul ayyam, termasuk khairul ayyam, termasuk sayyidul ayyam. Dan di antaranya Nabi Adam alaihissalam diwujudkan oleh Allah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, wa fihi udkhila jannah, wa fihi ukhrija minha, wa la taqumus sa'ah illa yaumal Jumat. Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jum'ah Allah masukkan Nabi Adam ke dalam surga hari Jum'ah Allah menurunkan Nabi Adam dari surga ke dunia ya hari Jum'ah ya hari itu lalu hari kiamat besok datangnya hari Jum'ah tapi Jum'ah Jum'ah ini menurut agama Islam nggak ada macam-macam Jum'ah ya Jum'ah begitulah jadi nggak ada istilah legi, paling pon, kliwon, wage, apa lagi? Eh nggak ada. Kalau nggak salah ini ada dari Haji Soko. Tapi jalan Islam bersih. Jum'ah ya Jum'ah. Sampai di Quran ada suratul Jum'ah. Kita nggak usah tanya kalau oh, ngaji tafsir. Suratul Jum'ah. Jum'ah apa, Pak? Nggak usah tanya. <laughs> Ya Jumat tetap. ya Jumat biasa Jumat. Tidak ada perbedaan antara Jumat Kipor Kliwon tidak ada perbedaan. Kenapa kalau orang-orang kalau malam Jumat legi langgarnya lami, banyak orang selamatan. Kenapa kok hari Jumat legi? Loh, ini masih kejangkitan cara sebelum Islam apakah dari animisme, apa dari Hinduisme, apa dari Buddhisme, ini masih ada. Jadi Islam itu masuk, ya orang-orang yang didatangi oleh agama Islam, toh sudah memiliki cara, memiliki keyakinan, memiliki cara, memiliki kepercayaan, memiliki adat, mempunyai tradisi. Islam masuk. Islam masuk ke orang-orang itu ada kalanya kena 100%. Masuk Islam 100%, sudah. Ada Islam itu masuk 80 persen. Ada yang 75 persen, ada 60 persen, ada 50 persen, dan macam-macam. Kalau Islam itu masuk pada orang itu 75 persen, kan kita, kita, eh, toh kita tanya, yang 25 persen apa? Tentu saja bukan es masih keyakinan lah, lama, tradisi lama, kepercayaan lama. Yuk kenapa? Orang ini masuk agama Islam, sudah masuk. Tapi ukuran Islam yang masuk ini masih 75 persen. Kita tanya yang 20 persen, yang 25 persen apa? Nah ini termasuk masuk Islam sudah. Sodako kirim doa pada arwah-arwah nenek moyang yang sudah meninggal dunia karena mereka mati dalam agama Islam. Kirim ini dari Islam. Nepak no menetapkan hari Jumat lagi ini persentase dari Ghairul sampai-sampai bukan itu saja di beberapa daerah pinggiran kalau Jum'at lagi masjidnya ramai Jumatan kalau tidak Jum'at lagi kosong sepi kalau yang masuk kenapa oh, kok cuma ramai Jum'at lagi nah jawabannya tepat <laughs> Jumat lagi nah ini masalahnya keyakinan-keyakinan yang dari bukan Islam nah ini harus kita jauh lebih muslim tapi kita orang Islam belum membersihkan masalah itu sekarang muncul tradisi lama ide-ide lama sekarang dihidup hidupkan lagi nah ini kita harus betul-betul tahu kalau sudah begitu anak-anak kita besok anak turun-turun kita itu besok akan kembali kepada Nah, bila zaman bilang Islam ini atau setidaknya kapur sudah kapur sudah mana dari Islam mana dari Islam jadi satu jadi minal Islam minal Yahud minal Nasara minal Buddha minal Hindu min anisme animisme semua campur jadi satu masuk tangan orang di jiwa orang itu jadi Islam enggak Kristen enggak Buddha enggak Hindu enggak campuran kombinasi nah, ini sama mengkhawatirkan padahal kita diperintahkan oleh Allah udhulu fisilmi kafah masuklah ke agama Islam keseluruhan nah jelas dan ada masalah kipol bilang dan sebagainya dia kembali kepada apa mestinya jelas kita diberi oleh Allah hari Jum'at hari yang dimuliakan oleh Allah dalam hari Jumat itu <clears throat> kita menerima kewajiban. Nah, dalam kewajiban harus kita ketahui nantinya ada kesunatan-kesunatan pada Jumat. Malah dalam hari Jumat itu harus perhatikan ada saatul mustajabat. Dalam hari Jumat itu mulai fajar sampai maghrib itu ada saatul mustajabat. Kalau kita berdoa kepada Allah langsung diterima. Jam berapa? Tidak tahu. Jadi seakan-akan sama dengan Lailatul Qadar. Nah, ini ada satu mustajab. Ya. Hari Jum'ah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi tugas kewajiban salat hari Jum'ah dengan cara-cara yang khusus, ada khutbahnya dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu" إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع zalikum zalikum خير لكم إن كنتم تعلمون Ini ayat menunjukkan pertama adanya tugas kewajiban sholat Jum'ah. Orang-orang mukmin dipanggil oleh Allah, Ya ayyuhalladzina aman wahai orang-orang yang beriman. Memang Allah SWT kalau menentukan perintah atau larangan yang ditegur orang-orang yang sudah beriman. Kalau orang belum belum, belum beriman, ditegur, diajak masuk agama Islam ya ayunas, tauhidu rabbakum uskulah. Tapi kalau sudah Islam, baru sekarang orang-orang yang beriman dapat perintah dari Allah SWT. Perintah apa? Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat dalam seperti ayat tadi, idza nudiya lis-salati min jum'ah, kalau ada seruan pada Jumat untuk sholat, berangkatlah ke sana, tinggalkan jual beli. Kalau sudah jual beli harus kita tinggalkan, jadi semua harus tinggalkan untuk berangkat ke sholat. Jadi dalam agama Islam ada sholat Jum'ah hukumnya fardu ainin. Siapa yang berkewajiban ini diterangkan dalam kitab ini. Wasyara itu jubil Jum'at dan syarat-syarat kewajiban salat Jum'at. Karena syarat seringkali saya terangkan tiga macam. Syurutul wujud, syurutul sehah, syurutul qabul. Sekarang kita berada syarat-syarat kewajiban sholat Jumat. Siapa yang berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat? Diterangkan Abu wasya. Al-Islam pertama kali orangnya harus orang Islam. Jadi orangnya sudah beragama Islam. Berarti sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sudah menjadi Islam ini kewajiban. Memang semua amal ibadat dalam agama Islam diwajibkan atas orang Islam. Sebab kalau orang itu belum masuk agama Islam, walaupun dia menjalankan sholat, menjalankan puasa, sodako, zakat, dan sebagainya, tapi orangnya belum masuk agama Islam, itu nggak jadi ibadah. Tidak jadi amal soleh. Tidak ada sanksi ganjarannya. Dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Anggap ada orang kafir ya Islam membagi bantuan di kampung bagi beras setengah ton diberikan para fakir miskin ini tidak menjadi sodakah sebagaimana yang dijelaskan dalam syariat Islam tidak hanya pemberian biasa dapat apa ya mungkin dipuji orang mungkin dunianya tambah enak sudah, itu saja. Dalam akhirat gak ada sama sekali hasilnya. Nol, kosong. Karena orangnya belum Islam. Anggap ada orang Islam datang, ikut sholat. Tidak sah sholat. Karena dia bukan Islam. Dan tidak jadi, bukan sholat. Nah, maka dalam Al-Quran Allah telah berfirman, Man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun. Nah ini falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kita lihat sana ada wahwa mukminun man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mukminun ini yang dapat jaminan kehidupan baik di dunia dan terutama di alam akhirat hayatan thayyibah amal di surga Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan pahala lebih baik dan lebih bagus dari apa yang mereka amalkan. Nah, maka kalau tidak mukmin tidak bisa. Maka orang-orang yang belum masuk agama Islam tidak kita ajak ibadah, tapi kita ajak masuk Islam. Ini pertama kali. Kalau sudah masuk agama Islam, baru dia tunjukkan apa-apa apa-apa yang di Jadi semua termasuk pernikahan orang kafir laki-laki nah ini orang perempuan musliman lalu akad nikah ini orangnya masih apa kafir nggak sah laki-laki kafir kawin wanita Islam ini tidak sah tidak jadi dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala wala tunkihul Jangan kamu ngawinkan orang-orang laki musyrik hatta min wal abdul mu'minun khairun min musyrikin walau ajabaku. Lebih baik budak hitam jelek tapi mukmin. Itu lebih baik daripada musyrik kafir ya walaupun keluarga kaya ganteng bagus dan sebagainya. Lebih baik apa? Abdul mukmin khairun min musyrik walau ajabaku. Dan tidak sah lagi. Ini masalahnya. Allah dalam tanya, nah, kalau waktu dia menyatakan Islam, betul-betul dia menyatakan masuk Islam, bersyahadat, sudah sah. Karena sudah sudah apa? Syahadat, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahu maknanya sudah betul masuk Islam iya. Lalu dia akan nikah. <coughs> Lalu umpama setelah akan nikah dapat tujuh hari balik lagi. <coughs> Kafir lagi, bagaimana? Fasah. Itu jadi Fasah, fasah, fasah itu bat, batal. Nah sudah, tidak jadi lagi. Kalau kumpul, na'udzubillah kumpul lagi. Kalau dalam ukuran iddah, anggap tiga bulan sudah lah. Itu lalu dalam itu dia tobat, ini hukumnya sama dengan rujuk. Kalau tidak tobat, tidak tobat, sampai keluar ya sudah bisa sama sekali. Umpama sudah lima bulan, tobat bisa lagi, diambil kembali. Harus nikah Harus ada caranya. Nah, di sini masalahnya. Nah, hal-hal ini sering terjadi pada akhir-akhir zaman ini banyak terjadi. Jadi harus berhati-hati. Muslimin dan muslimat, keluarga-keluarga muslim harus betul-betul tahu dan hati-hati menjaga anak-anaknya. Terutama dalam soal perni pernikahan. Nah, ini masalah. Nah, jadi segala sesuatu harus Islam orangnya menurut peraturan syariat Islam kalau inilah termasuk sholat Jum'ah. Dari sholat Jum'ah syaratnya orangnya sudah Islam. Kedua, wal bulu. Ini orang balik. Ini yang berkewajiban. Kalau belum balik ikut, ya boleh saja menjadi didikan. Malah anak-anak kita, laki-laki dan perempuan, berdasar perintah Nabi Muhammad SAW, sejak umur tujuh tahun, kalau sudah tabies, harus diajari sholat dan bahkan diperintah untuk sholat bukan hanya sholat saja segala sesuatu yang ada sangkut pada dengan sholat dan apa saja yang merupakan kewajiban-kewajiban nantinya setelah larangan syariat ini sudah sampaikan ketika berumur 7 tahun sebab Nabi Muhammad SAW sudah bersabda alimu awladakmus salata wahum abna'u sab'in Wadribuhum alaiha wahum hum abna'u ashrin. Ajarilah ah, anak-anakku sholat ketika berusia 7 tahun dan ajarlah mereka, pukul mereka. Kalau tidak mau sholat waktu umur 10 tahun. Di hadis yang lain dengan lafad muru auladakum bis sholati wahum hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Perintahlah anak-anak sholat ketika umur 7 tahun dan ajarlah pukullah mereka ketika umur 10 tahun kalau tidak mau jalankan. Nah, begitu juga semua ajaran Islam harus diajarkan ketika anak kita laki-laki atau perempuan sudah berusia tujuh tahun dan tangis hanya sudah ada akalnya bisa terima. Nah, maka kalau anak-anak menjalankan sholat, mereka ibadat, cocok betul, ya sah. Tapi ganjaran dan pahala tidak diberikan pada anak itu, diberikan pada orang tuanya. Nah, ini keuntungan orang Islam kalau punya anak-anak belum balik, anak yang sholat, anak yang puasa, cocok anunya, peraturan syariatnya cocok, ya wuduknya, ya caranya, pokoknya untuk anak ngerti, anggap baru 8 tahun, 9 tahun, kau sudah ngerti loh, sholatnya betul dan sebagainya, ikut jumatan dan apa. Wah ini yang untung siapa? Orang tuanya, orang tuanya yang dapat pahala. Nah anak-anak menjaga dosa? Yang dosa orang tuanya, kecuali kalau tidak tahu, orang tuanya tidak tahu. Nah, tapi orang tua bertanggung jawab maka harus mendidik, memberitahu dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini masalah. Kalau sudah balik baru tercatat sendiri amalnya segalanya baru tercatat. Jadi syarat kewajiban sholat Jum'ah orangnya sudah balik. Dulu sudah sering saya terangkan, umur 9 tahun sudah kemungkinan ada anak balik karena batas umur balik kalau ada tanda mulai 9 tahun menurut hitungan bulan-bulan Islam tahun-tahun Islam laki atau perempuan maka sebelum 9 tahun anak-anak itu sudah diberitahu masalah balik ini begini nanti tandanya begini kalau kamu sudah balik wajibannya begini kewajiban begini harus ya anak laki diajar bapaknya anak perempuan diajar ibunya atau disahkan pada guru ngaji nah, bisa dijelaskan jadi sebelumnya balik anak itu sudah diketahui jangan sudah balik kembali kembali tanda baliknya datang sampai besar belum tahu caranya balik dianggap lu kenapa ya sekolah masih kelas 3 kelas 4 dianggap oh, oh, oh ukuran sekolahnya Kadang-kadang orang masuk sekolah tidak iya atau sekolah dasar umur tujuh tahun. delapan tahun, sembilan tahun kelas 3. Kadang-kadang terlambat sekolahnya. delapan tahun baru masuk kelas 1. Kelas 3 sudah sepuluh tahun. Padahal badannya sehat dan perangsang banyak sekarang. Ya, kena perangsang macam-macam sudah meningkat nafsunya balik anak dari 9 tahun. Tapi karena dianggap masih kelas 3, tidak tahu apa-apa. Sampai ibtidainya sudah kelas 6, sudah berapa usianya, belum tahu. Fardul Rasul ya tidak tahu. Ya, kewajiban tidak tahu. Jadi mulai balik ini masih kosong ini. Sampai kapan? Anggap mulai sadar setelah kawin punya anak satu. Setelah kawin punya anak satu, baru sadar ngerti balik ngerti haram, <laughs> ngerti eh, wajib dan sebagainya setelah punya anak satu. Anggap baliknya dulu umur 10 tahun. Anggap umur 10 tahun. Enggak tahu dia. Sebelah sampai umur 25 tahun kawin punya anak satu 25 tahun. Jadi mau 10 tahun, 11 sampai 20, 10 tahun tambah 5, 15 tahun. 15 tahun kosong Lafal ghusl wala ini wala bagaimana ini sekarang jadi apa kalau begitu jadi utang utang pada siapa pada Allah swt. orang utang wajib bayar enggak orang utang wajib bayar lah utang pada Allah lebih lagi wa dainullahi ahaqqu an yuqda nah bukan dan hutang pada Allah lebih berhak dibayar jadi 15 tahun dia harus bayar bayar apa? Ya yang perlu dibayar. Termasuk salat, termasuk puasa. Nah, di sini ya. Maka itu umur 7 tahun mulai diberi ajaran Islam. 8 tahun, nah ini menghadap 9 tahun kemungkinan. Kalau tidak orang-orang tua bertanggung jawab. Nah ini. Maka anak-anak orang Islam harus betul-betul ngaji. Kalau di sekolah-sekolah umum tidak dapat ajar agama hanya seminggu satu jam pelajaran kah atau berapa harus di kampung di tiap-tiap kampung ada pengajian anak-anak nah ini harus diajikan pada anak-anak kalau tidak bisa mengajar sendiri karena sibuk repot bekerja itu dan sebagainya kadang-kadang yang laki bekerja yang perempuan juga bekerja wah anaknya sudah tidak ada yang ngurusi ngaji di mana di sekolahnya tidak dapat ajaran agama tidak cukup hanya satu jam bagaimana Nah wajib disampaikan, diserahkan pada guru-guru ngaji di kampung. Nah, diamanatkan dengan cara yang baik, Pak, ini anak saya, atau Bu, ini anak saya. Saya berkewajiban mengajar agama Islam, tapi saya orang repot, kerja, tidak bisa, tolong. Saya serahkan sampean, cuma ajar agama is Islam. Maka nah, ditanya, apa syaratnya, keperluannya apa, ini saya laksanakan semua. Bukan menyerahkan begini, Pak, anak ini berpikir nggak ya. ya, apa nakal di rumah kalau ibunya sudah biar ikut ngaji sini tidak naik kopi ya om ini gak gak masalah ngaji ini salah besar ngaji seakan-akan tempat pengajian itu seperti zaman dulu ada sentral ya kan ada loh nah itu jadi anak-anak yang nakal dimasukkan apa sentral ibunya kuala tidak bisa Wah ini pada guru ngaji, mesti minta tolong dengan hormat. Saya ini berkewajiban mengajar anak saya. Ini kewajiban saya. Tapi saya ini repot, ibunya repot, kerja di pasar, ada yang keliling. Macam-macam. Gak bisa, bagaimana? Ya sudah tolong Pak, saya sakit pada sampai atau bu, anak saya biar ngaji agama Islam biar tahu syariat jangan sampai jadi orang tak kerja apa-apa biar Islam betul nah apa kewajiban saya saya laksanakan dapat gurunya orang cukup sudah pokok haji tanpa syarat apa-apa Alhamdulillah malah kadang-kadang terjamin segala segalanya kalau kadang-kadang di guru kampung memang kadang-kadang nggak punya ada guru-guru ngaji itu kebanyakan kan punya juga di kampung dia bersyarat apa syaratnya satu bulan harus bayar 250 wah kok mahal betul ngajar itu sama 50 saja ya <laughs> eh, ini ini bagaimana kalau beli rokok berapa rokok berapa anak yang ngaji satu bulan 250 ngenyang ini <laughs> ngenyang 25 Wah, kalian sebagai tuan Daud. Dapat hal itu urus. Nah ini bagaimana? Nah ini, sebab orang mulut ngaji di kampung-kampung ada yang kaya, ada yang cukup, ada yang tidak, kan begitu loh. Ada yang maksudnya kalau pokok ngaji dia sudah anak sampai tanpa apa-apa malah terjamin karena diberi pakaian, diberi makanan dan sebagainya, diberi buku, ada yang begitu. Ada yang mengajar saja, sudah tanpa apa. Ada yang memang menentukan karena tidak punya kerjaan apa-apa tidak ada penghasilan ngurus anaknya orang nah, dia bukan malaikat kalau malaikat layak kul wala isap wala yana la lahu wala lahu wala nawala malaikat ini manusia <laughs> manusia kadang-kadang masih muda perlu kami perlu rumah tangga perlu makan perlu minum perlu itu perlu dan sebagainya namun anak anaknya orang saja tanpa dapat apa-apa bagaimana oleh akhirnya tidak mulu-muluan yang salah siapa bukan guru itu yang salah yang salah orang-orang itu tua tua anak itu ini masalah. ada tanda Nyerana. Maka itu sekarang dianjurkan. Nah <laughs> itu, jadi memang diceritakan karena itu ada kejadian-kejadian dan saya di mana-mana itu. Ini kurang kesadaran kita itu di muslim. Jadi yang kewajiban orang tuanya, nah ini wajib mengajar. Soal yang diperintah oleh oleh Nabi orang tua. Jadi harus betul-betul diperhatikan sampai anak-anaknya jadi orang Islam yang sesungguhnya itulah. apalagi anak-anak sekarang direbut semua itu merebut semua golongan merebut nah ini maka kita harus betul-betul menjaga anak-anak kita <coughs> nah, jadi syarat sholat Jum'ah al-buluh sudah balik anak-anak belum balik boleh ikut sholat malam sudah didikan dan kalau cocok caranya apa ya sah orang tuanya yang menerima pahala pahala ada orang anaknya belum balik masih Quran soalnya baik fasih fatihah puluh orang tuanya enak duduk saja dia terima bagi ganjaran tuh anaknya ngaji iya baca fatihah baca ini baca Quran bapaknya dia nggak ngeset kadang-kadang kalian tidur bapaknya Ibu bayi tidur, anaknya ngaji sana, baca fatihah, sudah baik. Bapaknya tidur, ibunya tidur. Anaknya ngaji, tapi dapat apa? catat terus pahala. Untung nggak? Nah ini, nah, ini jadi satu keuntungan yang besar. Wal akal dan syaratnya jemaah orangnya akil. Memang syarat ibadat balet akil. Balet akil itu diistilahkan orang mukal Jadi mukalaf itu yang sudah balik dan akalnya sehat, tidak gila. Kalau orang gila ini tidak mukalaf. Jadi orang gila, orang gila tidak punya akal. Agama Islam ini untuk orangnya apa? Lidawil aklis, lidawil okulis, salimah. Jadi ad-dini wad'un ilahiyun lidawil okulis salim, salimah. Bagi orang yang berakal. Maka agama Allah itu komen ya qilun. Nah, Memang kalau gila bagaimana orang gila? itu sudah rusak akalnya eh, nah, jadi balik akil istilahnya balik akil itu namanya bukan lab wal hurriyah dan merdeka oh, ya merdeka, artinya bukan budak sahaya, bu, bu, bukan budak belian. Nah sekarang dunia ini sudah nggak ada budak belian. Umumnya sudah nggak ada, sudah kosong nggak ada. Semua orangnya orang hur, orang merdeka. Nah, ini kewajiban Jumatan. Wazukuria laki-laki Jadi yang berkewajiban sholat Jumat orang laki-laki Kalau orang perempuan tidak berkewajiban sholat Jumat Memang oleh Allah sudah diatur Yang dapat dijalankan oleh dua-dua sudah ditentukan oleh Allah laki-laki yang berkewajiban perempuan-perempuan yang berkewajiban ada hal-hal tidak khusus untuk orang laki, perempuan tidak berkewajiban. Ada kalanya orang perempuan berkewajiban, orang laki tidak berkewajiban. Diatur oleh Allah. Maka itu nggak bisa disamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak bisa. Bagaimana diusahakan tidak bisa. Kalau orang mengusahakan dan memaksakan berarti melanggar peraturan-peraturan yang hak menjadi batal. Maka dikhususkan laki-laki begini caranya, perempuan begini. Ada pun yang sudah bisa dijalankan laki-laki, perempuan juga sudah ditentukan Allah sama wajibnya. Sholat lima waktu sama, puasa Ramadan sama, haji sama, zakat sama. Tapi jumatan tidak sama. Laki-laki wajib, perempuan tidak wajib. Memberikan belanja wajib, laki-laki wajib memberi belanja, perempuan tidak wajib memberi belanja pada istrinya. nggak boleh orang orang laki nuntut, bu, sampean kewajiban belanja di saya. Saya ini suami sampean. Eh, terbalik ini. Si istri jawab, sampean pak harus memberikan belanja pada saya. Saya tidak berkewajiban kalau saya istri sampean. Kenapa? Dalil Al-Quran. Ini juga musibah ngaji ngerti. <laughs> Kalau nggak ngaji ditekan sama yang lagi. Kau ini jadi pengwedok. Ya? <laughs> ya, jangan jaga sama orang lagi. Nah ini, dolimnya orang lagi kadang-kadang perempuan ditekan. Wong itu gak apik lah jaga sama mana. Kerja, bantu sama mana. Yang perempuan tidak tahu ngaji kesian. Kira-kira, ya, sudah saya bantu. Jam jual bangun, jam tiga gekung kita enggak bisa di batu tidak ngerti coba perempuan ngerti bab nafkah buka lo kitab ya lagi tak ngerti dulu ibu ibu kan jadi, dia pun nafkah Wah, Perempuan eh, laki-laki <clears throat> mau apa? Coba lihat. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Buka kitabnya bagaimana? Siapa yang wajib nafkah? Sampean wajib nafkah. Orang laki tidak bisa, orang perempuan tidak. Nah ini, jadi disamaratakan tidak bisa ada kewajiban masing-masing. Nah ini yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Tapi aku zaman kadang-kadang begitulah caranya. Laki-laki boleh kawin sampai empat asal adil, perempuan kawin empat boleh. Rusak dunia ini. Orang perempuan istrinya eh, suaminya dua. Ini rusak. Apalagi tiga empat bagaimana? Perempuan satu, suaminya suami, suaminya dua. Punya anak, anaknya siapa? Pak Redang. <laughs> Begitu. Wah ini rusak dunia. Mereka lain loh, laki-laki boleh begini, perempuan begini. Nah, maka ide untuk menyamaratakan laki dan perempuan ini kontras dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipaksakan berarti suatu pelanggaran. Nah, maka kaum muslimin dan muslimat jangan terpengaruh oleh macam-macam ide dunia. Harus kembali kepada syariat agama Islam, Al-Quran, hadis dan sebagainya. Termasuk sholat Jumat khusus ini kewajiban orang laki-laki. Si orang, orang tanya, andi kata orang perempuan ikut bagaimana, walaupun tahu tak, tak berwajiban ini boleh. Dengan cara-cara yang ditentukan oleh syariat, keluarnya di rumah jangan melanggar syariat. Dan seizin suaminya kalau dia suami atau orang tuanya. Jangan melanggar syariat, artinya pakaiannya, ya modelnya, ya segalanya. Jangan melanggar syariat, boleh ikut Jumatan. Kalau sudah Jumatan, gugur Ini kerahmatan dari Allah SWT, keringanan. Memang agama bisa beringan. Jadi kalau perempuan itu ikut sholat Jum'ah, pohonnya gugur. Nah kenapa? Padahal tidak wajib. Karena dohor itu, apa namanya? Jumat itu mempunyai kekuatan menggugurkan sholatnya orang yang lagi, orang perempuan ikut, ini sama ukurannya, gugur zuhurnya. Tidak wajib sholat gohor lagi karena sudah ikut Jumatan. Jadi orang tanya, boleh apa tidak? Boleh orang perempuan ikut. Asal keluarnya dengan cara-cara yang ditentukan oleh syariat. Nah, ini ada peraturannya, izin suaminya, atau bapaknya, tuan jangan jangan play omhal, jangan terbuka auratnya, jangan pakai minyak wangi, mata malah diceritakan ini ada hadis ada eh, tafsir menyebutkan waktu eh, apa sampai turunnya ayat faida faida faida ra'au lahu faida ra'au tijaratan wa lahu qaddu ilaiha wa tarafuka qa'iman Nabi salat Jumat salat Jumat sudah Alum masih baru, baru itu orang kan tidak tahu hukum. Datang per, apa, rombongan pedagang pernah datang, datang begitu wami. Orang di di masjid itu Nabi sedang khutbah, buyar semua. Kita tabuan orang dagang sana. Lari semua, infadu ilayah. ka imam meninggalkan engkau Muhammad beri sendiri. Berapa itu? 12 laki-laki, dua perempuan. Nah, kalau kita ambil cerita tafsir ini, waktu menafsirkan ayat ini berarti ada orang perempuan ikut. Nah, jadi orang perempuan ikut boleh saja. Sampai sekarang di mana-mana banyak sudah orang perempuan eh, ikut. Tapi tidak wajib. Jadi kadang boleh mengikuti. Bahkan sebagian fukoha mengatakan dimustahabkan bagi ajawis. Ajawis itu apa? Ajus. Ajus itu orang perempuan ada manfaatnya mendengarkan kita sebagian fuqaha menuliskan wais wa orangnya ada wa tua orangnya namanya ya wah itu hebat wah ini ini adalah umum tidak maka dimakan nah ini masalahnya tapi harus kita tahu bahwa ini tidak apa tidak wajib dari rahmat Allah dan ringan agama Islam kalau perempuan itu sudah ikut jumatan ikut sholat jumatan bohornya gugur tidak wajib yuk orang tanya lu katanya ini mustahab saja dan tidak kewajiban bagaimana kau bisa menggugurkan dohor yang wajib nah, tadi saya katakan kekuatan sholat Jum'ah itu walaupun dua rakaat menggugurkan dohor yang wajib bagi orang laki-laki orang perempuan ikut jadi sama statusnya sama dengan orang laki-laki dohornya juga gugur nah, ini kalau di Mekah hari Jumat ada Kadang-kadang ada. Dalam Ramadan, dalam musim haji ada perempuan ikut. Tapi hari orang orang biasa sana, jarang orang sana sendiri, jarang ke masjid. Perempuan-perempuan itu jarang. Kecuali kalau malam kemis itu penuh. Malam apa? Jumat. Kalau malam Jumat di Masjid Haram itu malam Jumat kemis sore sama dengan di kota-kota ini malam minggu. Kalau malam minggu kan orang lenceng, tamasya, anak-anak edipak, sejak, sejak semua kan begitu. Kalau orang Mekah tidak, malam kemis, Jumat, apa, Kemis sore, kemis sore Jumat ah, itu laki-laki perempuan ke masjid ambil barang anak-anak bawa semua ya bawa yang ngaji penuh memang. Nah, Jumatan ada haji apa kan ada orang perempuan ke Jumatan ada. Gak apa-apa boleh di Madinah dan sebagainya. Jadi jelas orang perempuan tidak berkewajiban sholat jumat, Tapi hukumnya apa? Boleh Bahkan ada fukuhan jelaskan Walis boleh, ajawis asal keluarnya betul-betul teratur jangan ikut godak pahala godak manfaat godak sunnah tapi kena dosa ini yang berbahaya sama dengan membela kawan membunuh orang tuanya atau membangun rumah menghancurkan kota nah, ini jangan mengejar sunnah menghancurkan wajib nah, ini jangan ada masjid kalau sholat Jumat itu afdolnya seharusnya dijalankan di masjid di daerah kota bangunan. Nah, itu umpama tidak cukup baru bisa. Nah ini masalah jur, ah, umpama masjidnya nggak cukup, sorry. tapi di daerah perkampungan fi abniyatin ay dalam perkampungan bangunan yang tidak bisa itu padang pasir nah, itu jadi di perkampungan oh, di masjidnya atau dalam masjid boleh saja tapi harus pakai apa dulu masjidnya nah ini dan Nabi tidak pernah sholat di lapangan untuk sejumat ya nah ini kalau hal ya itu baru nah, jadi di, di, di, bangunan di masjid Soalnya boleh-boleh saja asal di dalam perkampungan itu nanti ada jalan-jalan sholat pelaksanaan Jumat itu ada. Jadi itu termasuk syarat pelaksanaannya. Nah, nanti ada di bawah itu ada syarat pelaksanaan. Sekarang masih syarat kewajibannya, belum pelaksanaannya. Jadi ada syarat kewajibannya, ada syarat pelaksanaannya. Nah, di bawah nanti ada wasyurutu wasyawa itu fi'liha. Jadi sekarang kembali kepada wazukuriyat. Jadi laki-laki. Nah, ini sudah saya terangkan karena sudah sering terjadi di masjid-masjid sekarang banyak orang perempuan ikut. Nah, ini bagaimana bagaimana sudah saya terangkan. Wasihha dan orangnya sehat. Artinya tidak sakit. Kalau orang itu sakit, tidak berkewajiban sholat Jum'ah. Tapi sakit betul-betul sakit berbahaya ya kalau tidak keluar. Bukan kadang-kadang sampai tidak cuma tembak, Waktu saya sakit. Kenapa? Kepala pening. Kenapa? Tadi pagi tidak minum kopi. Ini tidak sakit. Ketagihan kopi. Bukan sakit itu. Kadang-kadang hanya anginan sedikit, encokan, tidak jumatan. Bagaimana? itu wajib Jumatan. Yang sakit kira-kira tidak -kira bisa ke Jumatan berbahaya kalau salah pisan dan sebagainya atau perlu jalan terus nggak bisa berhenti. Ini baru atau tidak sejalan dan sebagainya. Ini sakit. Jadi ukuran sakit yang boleh itu betul-betul sakit yang berat lang. Nah, Bukan sakit sedikit, wah sudah. Kenapa? Tangannya kena bisu. Kenapa? Waduh, tidak Jumatan saya, baru kena bisu. Bukan begitu, <laughs> harus Jumatan, bukan balik lagi Kakinya cantengan, bagaimana? <laughs> harus Jumatan, tetap bisa jalan. Nah ini tidak berbahaya lagi, ini depan sudah cukup, caranya bagaimana? Ada tayamum, ada wudhu dan sebagainya. Jadi betul-betul orang yang sakit. Sekarang orang itu jalan, sudah tahu di Jumatan baru merasa sakit, tapi tidak berbahaya, tetap sudah tidak boleh keluar, ya ikut Jumatan. Kalau berbahaya baru masalah Wal istiton dan orang yang berdiam dalam negeri itu atau kota itu atau desa itu. Jadi bukan musafir. Orang musafir tidak berkewajiban jum'ah. Nah, tapi ada caranya. Orang musafir yang tidak berkewajiban jum'ah itu kalau keluar dari negerinya, dari kotanya atau desanya, koblal Fajri sebelum fajar. Maka banyak orang-orang keliru atau salah melanggar syariat di waktu meng mengantarkan jamaah haji. Ya, tepat hari Jumat. Kan juga kan haji orang berangkat. Ya. Kalau haji orang haji kan baru musafir. lah bagi dia. Sekarang yang mengantarkan. Kan tidak ada kewajiban, hanya hormat. Hari Jumat berangkat berangkatnya jam 7 ada jam 8 malam ada jam 9 berangkat sampai ke Juanda sana rumah haji di kan dia kalau tidak jumatan wah ini dosa ini Kalau masuk meninggal sholat Jumat kenapa? wajib sholat Jumatan Duh, saya ini musafir jam berapa saya berangkat? jam 7 nah, gitu. musafir hari Jumat itu syaratnya kalau bebas akan bebas Jumat syaratnya perginya sebelum fajar sebelum fajar sudah keluar kota anggap orang malam mau ke Surabaya subuhnya jam setengah lima istiwa anggap setengah lima dia berangkat jam empat dapat naik <coughs> bis atau naik mobilnya atau naik hondanya atau jalan kaki cepat sampai Arjosari sana jam 4 20 menit waktunya jam 4 30 menit keluar kota sudah azan di Karanglu alam subuh ini orang termasuk oblal fajar perginya apa Pak Fajar oblal fajar Kenapa? Dia keluar dari batas kota sebelum subuh. Dan azan subuh di Karanglu Ya ini oleh nanti nak jumatan. Ya sudah boleh nak jumatan. Karena dia betul-betul musafir. Tapi kalau habis sholat Jumat di Mas Jamil, nunggu bis jalan alun, lalu berangkat, weh, nggak boleh. Kenapa? Sampai pergi sesudah so, sudah, sudah fajar. Jadi ada caranya. Nah, maka kalau orang pergi pulang barang dan sebagainya dan sebagainya pada Jumat tahu dirinya. Mas saya tadi berangkat jam 6 saya tadi berangkat jam 7. Ya sudah wajib Jumatan. Yang satu, anda saya berangkat tadi malam. Jam 3 tadi malam saya ambil kol, saya berangkat ke pulang barang, dari ikan dan sebagainya. Bagaimana? Nah, tidak wajib Jumatan. Nah, walaupun tidak wajib Jumatan, tapi afdolnya ikut Jumatan karena sehat afiat ikut saja. Umpah anda ikut, tidak apa-apa, tidur saja. Atau pulang barang dan sebagainya. Karena perginya qobla fajar. Nah, ini harus kita Jadi ukurannya korea, paling tidak korea desa. Kalau atau baca kalau kota. Nah, dalam hal ini ukuran zaman dulu. Mestinya ulama-ulama mestinya merundingkan masalah batas kota dan desa bersyariat dengan menurut tata negara sekarang ya mestinya ada ini dulu pernah saya ajukan kepada Kongres dia pernah saya ajukan tapi nggak ada belum ada penjelasannya sebab repot kalau batas kota dan sebagainya kita pikir dengan batas sekarang ada RT, ada RW, ada kelurahan, ada kecamatan, ada kota, kota media, ada kabupaten. Yang mana sekarang? Kita kalau kembali ke syariat, pokok ada desa, ada kota. Nah, desa, ya batas desa, batas desa sih. Atau batas kota. Nah, kita orang Malang, kota Malang. Nah, kota Malang ini batasnya kalau ke utara sana, Arjosari. Kalau ke sana, ini, Lok, Lok, Lok Doro. lo Lok Doro itu, batas kota, bukan panjang, panjang kok panjang. Nah, itu sudah pindah ya. jadi Simasari batasnya Simasari mana kan ada antara lawan dengan Simasari nah, itu batas kan ada keluar nah, ini batas kota kota Simasari nah, kita atau Korea atau Korea nah ini jadi Korea jadi anggap nah, kita, kita ambil itu saja dulu sebelum ada penjelasan hakiki bagaimana mengawinkan antara ukuran syar'i dengan ukuran tata negara ini kan macam-macam tapi kalau syariat bada sama kor ya nah, ini masalah nah, kita kembali kepada syariat dulu nah, saya dipelajari bagaimana ukurannya nah, jadi jelas keluarnya begitu wal istiton nah, ini masalah jadi sudah saya katakan kalau orang pergi hingga bebas jumatan caranya bagaimana Nah perginya tadi dengan sendirinya sebelum fajar. Kalau sudah fajar, Jadi siapa yang bersifat ini Islam, balik, akhir merdeka, laki-laki Tidak sakit yang berbahaya Dan bertempat tinggal di tempat itu Orang ini berkewajiban sholat Jum'ah Kewajiban Nah sholat Jum'ah ini kewajibannya fardu ain dan kewajibannya besar sekali. Kalau orang berkewajiban lalu tidak mau menjalankan sholat, ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW waktu Nabi khutbah di antara ancaman. Layan tahyanna akwam an wada'imul jumu'at aw layahtimanna Allahu ala kulubihim summa layakunanna minal ghafilin. Kata Nabi, ya betul-betul orang itu masih meninggalkan Jumatan adalah kewajiban. Kalau sudah begitu akan dicap hatinya oleh Allah. Summa layaktimannallahu ala kulubir. Kalau orang suka meninggalkan Jumat tanpa alasan ini, tanpa udzur, ya meninggalkan Jumat, meninggalkan Jumat, hatinya dicap oleh Allah. layak Layaktimannallahu ala qulubihim. Ditutup. Kalau sudah hati ditutup menjadi apa? Jadi oh wa la yakunanna Rafid itu lain lengah, tidak bisa masuk terang agama, tidak bisa peringatan masuk, Al-Quran tidak semasuk, hadis tidak semasuk. pokok tidak ada, tidak terbuka hatinya sebagai manusia. Wah ini berbahaya. Nah, jadi jangan sampai. Ada hadis yang lain, orang meninggalkan Jumat sampai tiga kali, dicatat dari golongan munafikin. Nah, ini siapa saja yang sudah mempunyai syarat tadi cocok, kewajiban Jumat, jangan sekali-kali meninggalkan Nah, ini masalah. jadi harus bukan Jumat bagaimana misalnya lalu kalau kita sudah tahu syarat-syarat kewajiban Jumat sekarang wasyara itu fi'liha syarat-syarat pelaksanaannya syarat-syarat pelaksanaannya Jumat Wasyara itu fi'liha salah satu. Dalam kitab ini diringkas disebut tiga. Antakunal baladu misran au qaryatan. Jadi melaksanakan salat Jumat supaya dilakukan di kota Misron itu kota jadi kalimatnya sekarang kalimatnya kalau kalimat Mesir ini disebut Misru tidak ditasrifkan ini nama khusus negeri Mesir kalau disorofkan ditasrifkan Misrun, Misran, Misrin itu nama kota jadi Misrun, Misran, Misrin orang kota kalau Misru ini adalah nama negeri Maka menjaga sholat Jum'ah di mana supaya tempat yang digunakan Jum'ah itu miswal kota atau koryatan desa. Nah, ini kita pakai syariat ada kota, ada desa. Nah, cuma tadi kembali kepada ukuran sekarang apa perdesaan, apa kelurahan, apa kecamatan, apa RB, apa RT, apa kabupaten dan sebagainya. Pokok istilah dulu kota dan desa. Sudah ini gampang. Dan ini saya rasa masih berjalan sekarang loh. Ya poslah kota dan desa masih. Kalau kecamatan kadang-kadang satu kecamatan ada lima desa, tiap desa ada jembatan. Nah, itu. nah sekarang kita kembali kepada kota, kota kecil juga. Kalau kota besar juga begitu, bisa kota atau desa. Dinamakan mesin di kota agak rame, perlengkapan-perlengkapan kebutuhan bangunan dan sebagainya agak lengkap daripada kor, oh iya mungkin pasar pasar kota dengan pasar Korea lain. Nah, ini nah, perbedaan antara Korea dengan Mesir, Mesir atau dengan kota. Jadi dijalankan Jumatan itu. Kenapa? Sebab zaman Nabi Muhammad SAW dan semua menjalankan Jumatan ya di kota dan di desa. Tidak ada Jumatan dilakukan di padang pasir di tempat-tempat badui yang membuat rumah hanya dari tenda kemah kalau musim kering tidak di mana ada tanah subur, rumput, hujan ke sana bulan dua bulan tidak lagi itu tidak ada jembatan sebab itu tidak menetap dan bukan kota bukan desa hanya padang pasir ya halaman besar begitulah orang pindah-pindah jadi dilakukan di kota atau di desa. Maka kalau orang belayar, anggap waktu ada kapal laut, ya. Orang berangkat haji dengan kapal laut. Dari Surabaya menuju Jeddah 20 hari 8 hari kan ada Jumatnya tuh. Nah, tidak boleh Jumatan di kapal karena bukan miswan, bukan Korea. Tidak bisa. Kenapa? Karena syarat fiilnya syarat loh. Harus miswan atau koreatan. Kalau enggak kan enggak jadi. Nah, jadi kalau orang berang, berang, berang, berangkat naik kapal laut mau haji naik kapal laut di tengah kapal eh, di kapal laut tidak ada jembatan Ya jalan biasa, dohor, asal, maghrib. Mau tuh boleh, kota nggak apa-apa Ya pengajian, mau kota mau apa, satu waktu kota nggak apa-apa. Kan tidak apa-apa loh. Habis dohor kota habis asal kota habis ma'adam kota Boleh saja. Nabi pernah kota mulai subuh sampai maghrib. Nabi pernah khutbah, mulai subuh, khutbah, terus khutbah. Maghrib, dohor, turun, sholat semua. Habis sholat, tandang lagi. Sampai asar, asar sholat apa mestinya sudah tanggal lagi sampai maghrib. Pernah Nabi khutbah mulai pagi sampai Baik. <coughs> Jadi kalau khutbah boleh saja. Tapi sekarang kita bahas bukan khutbah masalah sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah an yaku an an takunal an yakunal baladu misran au qaryatan. An takunal baladu misran au qaryatan. Nanti dibilangkan satu Korea ini harus ada satu. Dan di satu kota kecil harus satu. Jadi harus satu. Nah kalau sini ada, sana ada, sana ada, sana ada, ini namanya ta'adud. Nah, jelas nggak bisa. Dan kalau kita pahami betul, di sekolah diadakan Jumatan. Itu keliru mendidik anak. Kenapa? Anak-anak tidak dididik kemana? ke masjid itu sudah menanam anak tidak kemana tidak ke masjid mestinya anak-anak digiring kalau tidak mau naik Jum'at ya ini kita kembali ke sana nih kembali balik lagi ya. nah itu lah mestinya libur Jum'at anggap jika ada sekolah tidak naik Jum'at waktu Jum'at anak-anak digiring orang agama lain kan begitu anak dikirim ke gereja ke sana Kenapa kalau kita tidak mungkin ah, anak mikirin kok malah masih dikalahkan? Itu cara ilmu pendidikan dan pembinaan mental agama Islam dan penjiwaan keislaman itu keliru. Sebab anak-anak disendirikan. Kalau kita ambil diuzlahkan dari jamaah kaum muslimin yang sedang menjaga di masjid. Mestinya didorong, eh Jum'ah harus siap di Nanti jalan bersama malah siar kan siar loh wah sekolah sana keluar semua mana anaknya dikirim semua kemana ke masjid bukan malah di sekolah diajarkan kenapa diajarkan eman pelajaran sampai pabrik mau dulu ada pabrik mengajukan surat pada kita dulu ada nah, orang kita tidak bisa itu sebab apa kalau pabriknya libur kosong Anggap libur Jumat, nggak ada orang kemana orangnya. Sekolah juga begitu, nah tidak bisa. Anggap libur hari Jumat benar kan kosong. Anak-anak sudah biasa, dia ada jumatan. Sudah biasa tidak ke masjid. Nah ini salah didikan. Mestinya nggak begitu, digering anak-anak ini digering. Kalau tidak mau libur Jumat, sebaiknya anggap orang yang tidak libur Jumat. Pikir, mestinya Jumat dileburkan Ahad masuk, saat. Umpama enggak. Nah, anak-anak. Teater ke gimana? Diumumkan anak-anak yang berakal sekolah campuran, sekolah umum campuran. Ya minta kepada kepala sekolahnya. Soal Islam mayoritas loh. Kenapa Islam mayoritas kadang berani? Oh sur pak, ini hari Jum'ah. Di sekolah ini banyak anak Islam. Mayoritas 80% Islam. Hari jum'ah sekolah buka. Oh, iya harus buka, minggu libur, sekolah umum. Nah, kita minta Anak laki-laki setiap hari jum'ah jam sekian supaya diizinkan kita baris bersama ke masjid. Inilah syiar dan kemenangan betul-betul. Nah, coba diadakan begitu. Dan, jadi dikirim ke masjid. Malah apa saja punya pabrik, anggap punya pabrik cuma tidak masuk. Apa tidak? Tidak lebur. Ya sudah, anggap pabrik rokok, pabrik roti, pabrik apa saja punya orang Islam. <clears throat> sudah, masih Jum'ah, kumpulkan. Nah, siap semua, buku, bersih-bersih semua. Diumumkan setiap Jumat harus bersih-bersih saya siap-siap. Jam 11 atau jam 10 atau jam berapa pokok harus jalan kemana Jumatan si Angga si A dia bikin senang apa enggak ya kan si A senang wah ini hebat ini mesti orang tanya pabrik ini <laughs> tanya pabrik mana tapi itu wah ini hebat betul dikering si A nah, ini sih Malah ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. jadi ini kiri. Nah kenapa kalau Islam tidak berani begitu? Nah ini jadi kiri misalnya. Masuk masjid. Wah, ini sudah syiah. Di mana saja, apa saja. begitu kiri. Nah, ini baik. Jadi banyak hal-hal kita harus tahu di dalam hukum begini, dalam keadaan begini, dalam didikan begini, dalam pembinaan begini, dalam penjiwaan begini, ini harus dikawinkan. Nah, kita jalankan. Itu Kadang-kadang orang Jawa, nah, sekolah kita ajarkan ini melatih anak-anak. Melatih apa? Melatih sholat. Sholat apa? Sholat Jumatan. Dilatih di mana? Kok di sekolah ini dilatih di masjid? Latih ke masjidnya ini dulu. Anak-anak kita latih mau sobo masjid mau datang masjid ini dulu bukan sholatnya dulu kita latih anak-anak ini nah, sudah di sana ada pak ikut sholat jumat jadi tahu situasi Islam situasi khutbah dan sebagainya nah, ini ada kan- nah, orang perempuan tidak nah, jadi yang dilakukan jumat itu adalah film eh, miswan atau qaryatan desa Maka di sini termasuk hukum taat tutul jum'ah. Memperbanyak adanya doa ah, Ini ada masalah. Cuma orang sekarang banyak tidak mengikuti hukum. Kenapa? Sebab tidak ada yang memegang pimpinan hukum syariah tidak ada. Orang membuat semenangnya. Siapa melarang? Anggap satu desa. Si pembuat. Kita punya jamaah sendiri. Buat sendiri. Sama buat sendiri. Ada yang melarang. Kalau tidak ada kesadaran sebagai muslim ikut syariat. Kalau tidak ada kesadaran buat lo sendiri, siapa melarang? Anggap kampung situ buat jumatan, kampung sini buat jumatan, kampung sana buat jumatan. Yang melarang siapa? Kan tidak ada yang melarang. Kecuali kesadaran sebagai mus, muslim. Saya kembali ke syariat. Syariat baru dirundingkan. Tapi sekarang enggak, kadang-kadang sini jumatan, sana jumatan. Kadang-kadang geger sudah. Panitia sini sama panitia sini geger. Atau sini sudah pelat langgar, eh lat embong <coughs> satu di satu di satu kota ini, satu di selatan jalan, satu di utara jalan, pada satu desa mengadakan dua. Ini pengarah suara, ini pengarah suara. Nah ini kasak-kasakan di pengarah suara, suara. Ini bagaimana? Padahal sama Islamnya. Nah ini zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Jumat satu baru ada jarak juana nama itu kira-kira mulai diadakan kalau sudah penuh itu ada sahabat kan kira-kira dua kilo dua mel nah, itu kira-kira dua, dua dua kilo mel hasimi nah, itu adalah kira-kira seribu delapan ratus berapa gitu jadi hampir 2, 2 kilo baru ada lagi. Tapi keputusan Kongres NU hampir 1664. Itu sebetulnya Mel Inggris. Kalau Mel Hashimi nggak biru. 1900 koma berapa? Anggap hampir 2 kilo. Baru ada 4 kilo. Nah ini ada masalahnya. Apa hikmahnya? supaya seminggu sekali, ada sejumat sekali, orang sedesa atau sekota kecil tadi kumpul jadi satu. Nah, ini hikmahnya. Kita harus tahu, sholat Jumat lima waktu kok sampai kampung ada. Lima waktu itu orang kampung sudah berkumpul, tahu kenal mengenal isi kampung. Tapi seluruh desa atau sekota kecil setiap Jumat dikumpulkan. Seluruh dunia setiap tahun dalam haji dan keagamaan. Nah, ini jadi ada hikmahnya itu. Bukan hanya Jumat, Jumat, ya tapi seperti tidak begitu. Ini ada hikmahnya untuk mengumpulkan. Nah, jadi kalau kembali ke hikmahnya supaya ini desa kecil. Yang luar sana, yang sana, supaya saben Jumat kumpul. Nah, kalau kumpul kan tahu kenal. Jadi kita ngaji begini. Yang tidak kenal, kumpul-kumpul. Lama-lama jadi apa? Oh, kenal kita orang orang, orang kidulan. Ya, <laughs> ini orang dekat, ini orang jauh. Tahu, kenal sampai dari mana? Dari Panjen. <laughs> Saya dari mana? Dari Belimbing. Saya dari mana? Dari Buring. Saya dari mana? Ya orang sini saja. <laughs> ya kita lanjut. Ya, saya kenal dong. Lama-lama banyak. Loh, kalau satu kota begitu, ini mengerat persatuan Islam. Jadi apa hikmahnya ada sholat jamaah? Apa hikmahnya ada sholat jum'ah? Apa hikmahnya sholat hari jamaah? Apa hikmahnya ada hari dan umroh? Ini selain tugas kewajiban ibadat ada hik hikmahnya. Jadi ya, sih masalahnya. Cuma kita ya begitulah masing-masing mau buat sendiri-sendiri. Apalagi yang sudah ingin menonjol atau ada agak <coughs> kurang baik sama kawannya, contohnya sudah buat sendiri, usaha buat sendiri. kalau di kampung sendiri ada masjid, mungkin kita di di lain tempat yang lain. Tidak apa-apa, boleh saja. Asal tidak merugikan, tidak mengurangi. Anggap orang desa sini. Orangnya pas nanti ada jumlahnya. Kalau kira-kira sudah pergi, ini jemaahnya bisa nganggur, tidak boleh sudah pergi, harus ke sini. Kalau sudah penuh, dia pergi tidak mengganggu sini pun, ya cuma di sana, di sana, apa, apa. Jadi boleh anggap orang Tanjung Jumatan di Jame, nggak apa-apa. Orang Tanjung Jumatan umumnya di Singosari sana, nggak apa-apa. Tidak nggak nggak nggak ganggu loh. Ganggu itu begini, Orang yang pas 40, lalu yang satu tidak mau, tinggal berapa? 39, ukurannya nanti ada. Nah, ini masalahnya. <clears throat> Jadi menyebabkan sampai rusaknya jom, ah, Itu nah, jadi jelas pertama kali harus dimeasure di, di oh ya. Kecuali kalau kota besar, Malang ini sekarang menjadi besar. Kalau dulu kan kota Malang kecil, kan? batas kota ini sawaan ini batasnya Tanjung ini masih keluar kota ya. Kasih ini berapa kota kecil 60 tahun yang lalu ya nah itu masuk sekarang baru luas luas luas luas tidak apa apa seperti Imam Syafi'i waktu di Baghdad Baghdad itu waktu sudah dibangun dengan al Rosyid luas di tengah-tengah ada sungai besar akhirnya kesini ada Jumatan sana ada Jumatan tidak apa apa Imam Syafi'i tahu diam saja tidak melarang dan tidak apa. Karena apa? Ini adalah luas kotanya dan terbatas oleh sungai lagi. Nah, jadi sana sendiri, sana sendiri, ini karena kota besar. Di Malang ini kota sudah besar, nah, ini masalahnya. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau orang-orang Islam saja satu desa cukup satu, maka masjid yang digunakan Jumatan diistilahkan al-masjidul jami' ah, maka sekota ada masjid jami' satu desa ada masjid jami' yang menjamak semua menjadi menjadi pusat orang berkumpul terutama untuk sholat jumat ah, kalau darurat ini masalah darurat darurat itu lidikil mahal sempit sudah tidak cukup, tidak ada lubang orang, tidak ada halaman sama sekali sudah baru boleh berbuah masih ada cara caranya maka jauhnya jangan kurang daripada tadi itu mel mel mel asim 1900 lebih sedikit sudah jadi anjakuna Mesir misir al wa an yakuna al-adad nah sekarang kedua syarat pelaksanaan zum'ah ini supaya hitungannya paling sedikit 40 ini menurut mazhab syafi'i ada dasar beberapa hadisnya ada pun mazhab lain macam-macam ada yang mengatakan 70 paling sedikit ada yang mengatakan cukup 12 yang 12 tadi kan Nabi Buya tinggal 2 11 orang. Kalau gitu Jumatan 12 orang boleh, ini imam lain mengambil. Ada juga Jumatan sama dengan seperti biasa. Jamaah itu biasanya satu imam, satu mak, momen cukup, Jumatan juga begitu, ada masalah lain. Tapi sampai tidak, berdasarkan beberapa dalil, Jumatan supaya dijalankan adalah 40 orang. Diterangkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu yang dibuat oleh Baihaqi, "Madatis sunnatu anna fi kulli arba'ina fama fawqa dzalik jum'ah 40 ke atas harus wajib jum'ah jadi jabir jum'ah itu 40 maka tadi saya katakan selain di masjid Nabi ada mengatakan mengadakan jum'atan itu orang namanya Sa'ad bin Zurarah yang mengadakan jum'atan di desanya kira-kira 2 kilo dari masjid Nabi 2 kilo dia mengadakan jumlahnya 40 jadi Imam Syafi'i mengambilnya ada dan dalil-dalilnya jadi jelas pengertiannya sekarang kita dalam Syafi'i dan berdalil juga bahwa sholat Jumat paling sedikit orangnya harus empat puluh kalau nggak puluh nggak wajib Jumatan anggap ada desa ya desanya orangnya laki-lakinya yang yang ukuran ukuran wajib Jumatan itu cuma 35 Ya sudah, tidak ada jembatan, ya ada ya Allah. Lalu yang bagi jembatan, boleh ikut desa yang sana, ikut desa yang terdekat. Yang di sini ini nggak ada jembatan, bagaimana? Orangnya kurang jumlahnya. Sudah. Sekarang orangnya 60. Sudah, pasnya orang itu biasa 60, 50 ada. Ya wajib jembatan. Setelah jembatan dilihat yang datang cuma 38. Padahal biasanya 50, biasanya 60. Sudah lakukan khutbah biasa datang, datang khutbah Jumat. Setelah Jumatan dilihat ada laporan Pak orangnya kurang. Loh, bagaimana lu biasa banyak loh 60 50. Iya betul. Tapi ini hari entah bagaimana. Orangnya cuma berapa? 38. Kalau sudah begitu wajib ada Wajib ngulangi sholat duhur karena Jumatnya tidak sah sebagai manusia. Nah, memang ada kadang-kadang begitu. Memang orangnya banyak, ya 60, ya berapa. Kadang-kadang tidak ada. Kenapa kalau tidak ada? Kadang ada yang pergi, ada yang sakit, ada yang ke kalau tempat dan sebagainya. jaga keluar kota atau keluar desa. Kebetulan jumatan biasanya ada ini kok, yuk, kok cuma 38. Bagaimana? Wajib ya, sudah habis sholat jumatan ulangi ulangi Bahwa ada zuhur itu wajib meninggal itu sebelum harus sudah empat mati. Jadi soalnya sudah sudah azan sudah empat lima empat puluh ada nah, ada. Kalau biasanya biasanya ada lima puluh enam puluh ah, sudah walaupun azan kurang azan dulu. Nah, sudah nanti ada datang datang baru dimulai. Nah, sekarang kurang, nah, kalau kurang memang tahu, tahu kurang, jangan jelaskan dulu, tunggu saja dulu. Kalau tadi saya ceritakan ini biasanya ada sudah jelas banyak, ya. tahu-tahu setelah selesai loh pak cuma 38 loh masa biasa kan biasa iya nggak tahu orang kemana ini nah ini baru ya ada bor oh, jadi lihat dulu pas babul apa tidak nah, jumatan kalau tidak tidak wajib jumatan mulai kewajiban di waktu khutbah apa waktu sholatnya jadi mulai khutbah yang sedih dan sedihnya jadi rangkaiannya ini mulai sebab syaratnya khutbah harus didengarkan oleh empat sepuluh itu saja khutbah an arba'ina min ahlir jum'ah sudahlah contoh begini dia ada khutbahnya itu kembali kepada satu khutbah orang banyak sudah di masjid ada 100 orang tidak ada pengaruh suara apa ada yang bersama tidak khotib itu loh suaranya Alhamdulillah didengarkan oleh orang dibuka 10 orang soalnya rumah yang lain tidak dengar sandar tidak sah Loh kenapa? Khutbah itu syaratnya harus didengar orang berapa? 40. Anggap orangnya banyak, ini sudah cukup, ukurannya 100. Sah sudah. Tapi waktu dia khutbah, suaranya itu tidak sampai kepada 40 orang. Yang dengar di muka itu ada 10 orang atau berapa itu. Karena pelan khutbahnya. Alhamdulillah. Kadang-kadang dibaca sekali, tutupi mukanya sekali. Ya, pelan sekali. Ya, ini nggak sah khutbahnya. Jadi mulai harus tahu betul. Nah, kalau sudah tahu harus jaga dulu. 40 baru dimulai. Tapi kalau sudah biasa banyak, kadang-kadang ya sudah kok mulai. Memang orang banyak. Tahu-tahu dia lupa kurang. Ya apa sebenarnya? Lu kurang berapa? 30 delapan kebiasaan kok kurang dua ini kok nggak ketoro ya wajib ya ada kok kalau kurang 40 nggak wajib tidak bisa hukum normal <laughs> jadi asli jadi hukum asli tidak bisa Pengasuhan tidak tidak tidak tidak tidak menentukan sudah saya contohkan begini orang banyak sana ada satu salat jumatan kopiknya di sini kosong pakai perahu suara umpama tidak pakai perahu suara tapi perahu suara dia empong dia ya standar <laughs> tidak sah Nah ini jadi ukuran biasa. Suara harus keras didengarkan oleh 40 orang. Nah, ini Pak. Tanpa keras aslinya suara asli. Maka khotib-khotib harus keras, maka orang harus mendekat. Mendekat dengarkan. Nah, <coughs> nah ini jelas <coughs> wa an yakunal al-adab arba'ina min al-jum'ah wa an yakunal al baqiyan waktunya tetap yaitu waktu zuhur fa'in khalajal waktu udimatis syurut sulyat duhur kalau keluar waktunya atau syarat yang enggak ada kembali kepada Allah. Salat duhur langsung <clears throat> nggak repot syariat waduh lah telat sekarang Jumat telat anggap ada Jumatan orang yang di desa itu cuma sedikit anggap orang 60 hari Jumat orang 60 lupa semua lupa semua karena giat tebang lebang tebu giat waroyoan nebang sana suasana mendu gak inget kalau hari Jumat nah, sudah asik nebang tuh apa nebang sudah gak inget sama sekali tahu-tahu dengar azan aku azan jam berapa setengah empat waktu azan apa ini asar waduh hilang sudah Jumat ini astagfirullah nyebut Iya, hilang Jumatnya, hilang bohornya, waktu hilang. Nah gimana? Wajib apa sekarang? Sholat apa? Bohor. Kodok apa? Iada. Ya iada ya apa kodok ini? Kodok nyawri. Bukan iada, ya tapi bukan mulai Tapi ini kodok, karena waktunya apa? Hilang, waktunya nggak ada hilang, sudah asal. Wajib kodok bohor. Dosa ada orang-orang ini? Kalau lupa nggak dosa. <laughs> andesian. Kalau lupa nggak dosa. Kalau lupa nggak ingat sama sekali, nggak Memang betul-betul orang 60 lupa, nggak ingat. Nah ini nggak dosa. Kalau ingat nggak mau itu baru dosa. Atau kebetulan orang jam 11 tidur semua. Tidur nggak ada yang bangun. 60 orang itu tidur semua. Mulai tidur jam 11. Mancing kohor, nggak ada orang yang tidur, nggak ada yang bangun nih. Tahu bangun jam 4, bangun semua bangun. Jumatan sampai iya keturun. <laughs> Ada semua. Bagaimana? Ya, tidak, tidak dosa keturun. Ketur tidurnya belum nonjing. Sekarang wajib kodok dong. Itulah. Atau syaratnya salah satu hilang ya sudah tidak wajib. Cuma wajib dong. Nah, kalau fatihahnya kurang baik, ya imamnya jangan baik. Kali ini asal makmum saya tidak apa-apa. Ya, makmum tahu makmum saja, jadi bisa masuk. Jadi masalah masuk. Nah, jadi untuk dihitungkan dulu masalah nah ini. Jadi masalah itu masih keringanan. Jadi soalnya orangnya itu masalah. Jadi masalah orang orangnya. Cuma jangan diangkat jadi imam. Jadi itu masuk insya Allah masuk ringan. Walaupun ada ulama mengatakan yang Ustaz harus begini, harus begini, harus macam-macam. Adalah nah, pokoknya diterangkan ahli jur, ah Jadi orang ahli jur. Yang, di, sekarang, sekarang banyak orang mengatakan semua di tempat-tempat. Yang dikata tidak diterima, bisa siapa yang dimarahi? lagi? yang salah. yang dimarahi yang salah. Kalau tidak salah kan tidak dimarahi. Karena sekarang penanggung jawabnya tidak ada. Tidak ada penanggung jawabnya sekarang. Tidak ada yang memberitahu. Nah, ada, mau, beritahu kan terus loh. Ilmu terus terangkan, kita terus jalan. Kita ngaji kan beritahu sekarang. Nggak ada orang yang salah, ada yang tidak salah. Salah. Yang salah dituntut oleh Allah SWT. Siapa yang salah ya dituntut. Kalau tidak ya ya ya, ya diterima oleh Allah. Ah, siapa yang salah? Ya siapa yang buat. Siapa yang salah? Ya siapa yang menjalankan. Yang tidak jalankan ya tidak salah. Wala taziru waziratun bisa Kada salah. Orang nggak ikut, saya nggak ikut itu, saya juga nggak ikut ya, nggak salah. Apalagi yang sudah membuat jelas menjelaskan, ya sudah nggak salah. Yang salah yang yang ya, yang dituntut yang salah, yang salah itu yang dituntut, yang tidak yang tidak. Nah, maka semua kembali kepada saya. Nah, ini masalahnya. Wala takfu ma laisa laka bihi oleh inna sang awal basar ku ada kullu ulaika kana anu mas'ula. Maka bisa katakan sampai masalah kongres ya kan dimasalahkan dijaga. Tapi tadi saya katakan orang semaunya. Banyak orang sekarang membuat semaunya. So, ada suatu pimpinan Islam yang yang menindakkan hukum kan tidak ada masing-masing sendiri sendiri. Nah, memang begitu. Kita jalankan sendiri itu sendiri. Tapi kesadaran sebagai muslim itu syariat. Kalau orang langgar, dia buat di sini langgar. Maksudnya Jumatan, Jumatan. Yang larang sama kan tidak ada. Kalau tidak ada kesadaran sebagai muslim. Nah, sekarang besok hari kiamat yang dituntut oleh Allah yang mana? Yang salah. Tapi yang salah, tapi ini sudah masjid dia buat di pinggirnya. Yang salah yang mana? Yang buat baru ini. Kan begitu. Ini sudah ada, anggap di desa sudah ada. Sudah cuma asli sudahlah satu ada oh yang lengkap. Ada entah bagaimana, mana manusia ya. Lantas membuat di kampung sini. Wah sudah kadang-kadang begitu. Hari kiamat bagaimana? Allah maha tahu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara masing-masing dihukum oleh Allah. Nah, ini masalah akhirat. Nah, kita harus ada pengertian, kita ibadat perlunya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita milih, saya jumatan di mana? Nah, kembali kepada jumatan yang asli ini atau yang sudah disahkan oleh ulama-ulama berdasar ilmu syariat, hukumnya begini dalam Quran, yang macam-macam dan kita harus syariat begini, ya sudah, ini kita jalankan. jadi kita milih, tidak semua enak ini berkat, bukan begini, bukan enak cedek. Soalnya sah apa tidak, diterima apa tidak oleh Allah. Kita amal perlu diterima oleh Allah Taala. Sah dan diterima. Nah, ini saya rasa sampai sekian dulu dan tadi ada yang minta barokah sehat karena ada yang sakit semoga mendapatkan sehat dan afiat serta selamat al-fatihah dan ada pertanyaan insya Allah kita jawab pengajian yang akan datang dan perlu saya umumkan pengajian minggu muka kita isi acara Maulid Nabi Muhammad SAW karena hari akhir Ahad dari bulan Maulid. Jadi acaranya kita isi kita isi Maulid Nabi Muhammad SAW. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد العالمين الله وصل وسلم وبارك على سيدنا اجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اجرنا من الضرر واغننا من المطر اللهم اجرنا من الابتلاء واغننا من الابتلاء اللهم ارزقنا من عقول قرها من اذان اصلاها من عمل ازكاها ومن